Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kita menyambung pelajaran kita mengambil faidah dari risalah Salasatul Usul atau Al-Usul al salafah risalah singkat tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu kalimat beliau i'lam rahimakallah. Ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Anda. Ini kalimat seorang guru bagaimana menarik perhatian kepada para muridnya. Kalimat seorang dai bagaimana menarik perhatian kepada para muridnya, para mad'unya, agar orang-orang yang diajak bicara ada perhatian khusus, ada peringatan khusus untuk memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Iklam. Rahimakallah adalah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Dijelaskan para ulama, doa rahmat ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kekurangan Anda apa yang telah lalu dari amalan Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada Anda sekarang sampai yang akan datang, amalan-amalan yang akan datang senantiasa mendapatkan taufik Allah sehingga dia lurus di atas jalan yang benar. Dia tidak tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hidup mereka adalah hidup yang marhum. Hidup orang-orang yang mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan rahimakallah ini merupakan doa seorang guru. Doa seorang dai. Doa seorang syekh yang menunjukkan bahwa ada karakter yang sangat layak kita contoh dari pribadi Syekh sebagai seorang guru, sebagai seorang dai yaitu kelembutan. Keinginan yang kuat. Seandainya orang yang kita dakwai ini dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka betul-betul mendapatkan kebaikan yang Allah sediakan bagi hambanya. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya ada dalam setiap pribadi seorang dai memiliki semangat yang besar agar orang yang kita dakwah ini mereka betul-betul terbimbing mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kelembutan bagi setiap kita dalam berdakwah. Yang di antara sebagian kesan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin bahwa orang yang dikatakan ini orang yang dikatakan tegas atau orang yang dikatakan ini muslim sejati militan dai yang kemudian notabenenya tidak mengenal kelembutan, tidak mengenal ini kasih sayang sehingga terbaca sebagai perangai yang senantiasa menakutkan para pemirsa yang rahmati Allah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun seorang yang bengis, seorang yang zalim, bahkan dia mengaku dirinya Rob dan Ilah. Yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Robmu yang paling tinggi. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi Aku tidak melihat ada ilah selain diriku. Tetapi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Silahkan kalian berdua ini menghadap mendatangi Fir'aun karena sungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Lalu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha ucapkan oleh kalian berdua kepada Firaun qawlan layyinan perkataan yang lembut perkataan yang lin dengan harapan apa kata Allah mudah-mudahan dengan kelembutan Anda berdua mendatangi Firaun dia bisa ingat dia bisa mengambil pelajaran. Dia bisa kembali ingat kalau dia makhluk yang lemah, yang punya Rob. Lalu dia bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Taala. Ada harapan di balik kelembutan yang Allah perintahkan pada Musa dan Harun. Para pemirsa Allah Subhanahu Taala, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat terkenal lembutnya, terkenal rifku, terkena memiliki arifku kelembutan kasih sayang. Bahkan Allah SWT telah katakan, Fabi rahmati minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Anda bersikap lin kepada mereka. Anda bersikap lembut kepada mereka. Lalu apa kata Allah seandainya Rasulullah SAW tidak mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk kelembutan, sikap kelembutan. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang min haulik. Seandainya engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddan ghalidhal qalbi bersikap kasar berhati keras lang faddu min haulik mereka pasti akan lari dari sekelilingmu. Perhatikan ini ditujukan kepada manusia yang paling lembut yaitu Rasulullah SAW. Dalam menghadapi para sahabat orang yang memiliki hati yang yang terbaik di muka bumi. Akan tapi Allah ingatkan saat ini yang kau berperangai kasar, berhati keras, maka sungguh akan membuat mereka lari. Karena fitrah manusia, dia senang untuk diperlakukan dengan kelembutan. Tentu kita mengetahui kisah-kisah yang telah banyak dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya Bagaimana kisah-kisah kelembutan Rasulullah SAW. Satu di antaranya ketika Rasulullah SAW mensikapi seorang badui yang kencing di masjid. Yang melihat pemandangan ini tentu para sahabat benar-benar geram. Benar-benar hatinya tersulut kemarahan. Dianggap melecehkan dan menodai tempat suci itu masjid. Maka para sahabat, eh, para sahabat pun ingin menghentikan perbuatan si badu ini. Tapi kata Nabi, da'uh, biarkan. Biarkan dulu, sampai dia selesai. Kemudian setelah dia selesai menuntaskan hajatnya, Nabi ingin memberikan pelajaran bagaimana cara untuk menghilangkan najis. Nabi perintahkan mengambil satu ember air, kemudian dituang sehingga meresap ke tanah atau ke pasir, maka hilanglah najis. Yang kedua, Nabi ingin mengajarkan bagaimana kelembutan mensikapi orang yang bodoh. Yang mereka memang berbuat menyimpang akan tapi karena tidak tahu. Karena tidak faham. Maka Rasulullah SAW bagaimana kemudian menasihati si badui ini dengan cara yang lembut dengan cara yang bagus. Sampai kemudian kesan yang mendalam pada si Badui, dia berkomentar, ini Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangkur rahmat yang lainnya. Karena saking terkesannya Badui ini kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagaimana Nabi ingin mengajari para sahabat untuk mempertimbangkan antara masalih dan mafsadah. Lihatlah di antaranya dalam kasus ini anta Anda bisa bayangkan seandainya Badui ini dia kencing kemudian dihardik oleh rame-rame para sahabat maka bagaimana nasibnya? Dia akan bisa menghentikan mendadak ini madarat. Atau najisnya dia malah kemana-mana. Ke badan, atau ke kanan kiri. Sehingga mawaratnya lebih besar intinya. Lihatlah bagaimana Allah SWT telah mengajari nabinya dan mengajari kaum muslimin agar tidak mencaci maki berhala sedangkan mencaci maki berhala mereka adalah tertuntut apabila itu akan menimbulkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki Allah mawarat besar. Yang kedua, contoh lagi Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah, menguasai kembali Mekah, menguasai ke Mekah. Satu di antara yang ada fenomena bahwa Ka'bah yang ada itu tidak berdiri tegak di atas pondasi Ibrahim. Maka Nabi seandainya ingin, seandainya beliau mau, beliau bisa menghancurkan Ka'bah dipindah kepada pondasi Ibrahim. Tapi kata Nabi, ya Aisyah, seandainya kamu tidak baru saja keluar dari masa kekafiran, sungguh Ka'bah ini akan aku hancurkan lalu akan aku bangun di atas pondasi Ibrahim. Tetapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Khawatir seandainya mereka murtad kembali karena dianggap Nabi merusak dan tidak menghargai Ka'bah yang di depan mata mereka. Para pemirsa, itulah di antara kelembutan yang ditunjukkan oleh Syekh sebagai seorang dai, seorang ustadz, seorang murabi, seorang ulama bagaimana menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.